Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada majelis yang pertama tadi telah kita jelaskan terkait dengan masalah hidayah. Ada hidayah kepada Islam, ada hidayah di atas sunnah yang hakiki yang sesungguhnya yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hidayah di atas sunnah kita berislam kita beragama kita beribadah sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya alaihi salatu kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab yang sama Syifaul Alil menjelaskan lawan daripada al-hidayah yaitu ad-dhalalah kesesatan. Belum mengatakan kama an ad-dhalala naw'ani. Sebagaimana pula kesesatan itu ada dua macam. Dhalalun 'anis sirat fala yahtadi ilaihi tersesat dari Siratul mustaqim, dia tidak mendapatkan petunjuk menuju ke sana. Wa fihi dan tersesat di dalam Siratul mustaqim. Dia sudah masuk di dalam Siratul mustaqim. Namun tersesat di dalamnya. Belum menjelaskan fal awal adapun yang pertama balalun an ma'rifatih tersesat tidak bisa mengenali siratal mustaqim. Wathani sementara yang kedua balalun an tafasilihi au ba'dihha. Tersesat dari rincian-rincian siratal mustaqim atau sebagian petunjuk siratal mustaqim. Kulasanya kaum muslimin rahimakumullah. Bahasa lain yang disampaikan oleh para ulama kita Lawan dari hidayah adalah dolalah atau riwayah. Penyimpangan atau kesesatan. Ada dua macam. Yang pertama disebut dengan balalun kulli atau balalatun kulliyah. Kesesatan secara totalitas. Maknanya sama sekali tidak bisa mengenali Islam tidak bisa mengetahui Siratul mustaqim. Ini terjadi pada semua orang-orang kafir dengan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikannya. Tidak bisa masuk Islam. Yang kedua ialah Balalatun juz'iyah. Kesesatan yang sifatnya parsial. Ini pada kaum muslimin yang sudah di atas siratul mustaqim yang sudah berislam tetapi tidak mengerti rincian-rincian keislaman tadi. Sehingga dia dalam beramal terkadang tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu Dia tahu satu, dua, tiga poin. Tapi rincian-rincian yang lainnya dia tidak tahu. Maka dia mengalami balalun juz'i. Sesat yang sifatnya parsial. Ini menimpa yang pertama ialah ashabul dzunubul ma'asi. Setiap orang yang terjatuh di dalam tindakan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdosa, ketika dia bermaksiat, ketika dia mengerjakan amal-amal yang mungkar, dia tersesat jalannya. Tapi tidak total, parsial saja. Artinya tidak sampai mengeluarkan dia dari al mustaqim, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Dia masih dalam keislamannya, tetapi tersesat dari jalur yang sesungguhnya dengan maksiatnya, dengan dosanya, dengan kemungkarannya. Yang kedua ialah orang-orang yang terjatuh pada kebinahan-kebinahan, penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang tidak sampai tingkatan hukum. Ini juga sesat tapi parsial, belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dua-duanya jelek, tidak ada yang bagus. Kita sebagai seorang muslim yang menambahkan kebahagiaan dunia akhirat harus mewaspadai segala bentuk kejelekan tadi, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Baraklah. Setelah kita mengerti hidayah, harus mewaspadai kejelekan. Baraklah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Hudzaifah sahabat Nabi, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani." Dulu orang-orang, dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara kebaikan, perkara hidayah. Sementara aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, tentang bolalah tadi itu. Apa tujuannya? Makhafata ayyudrikani. Karena khawatir akan menimpa diri. Dikenali untuk diwaspadai. Diketahui untuk dijauhi. Bukan diamalkan. Maka pekerjaan kita sekarang dua. Yang pertama ialah mempelajari, mengkaji, mengilmui hidayah ini. Untuk diamalkan, untuk diilmui, untuk didakwahkan. Dan perkara-perkara lain yang telah saya sampaikan di atas. Yang kedua, mengenali bolalah tadi. Baik yang kuliah, yang totalitas, ataupun yang juz'iyah, yang parsial. Tujuannya dihindari Tujuannya diwaspadai, tujuannya diingkari. Ini merupakan uh, keutuhan Islam. Ini merupakan kesempurnaan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan Ingat ada dua poin. Allah mengatakan wa may yakfur bitaghuti. Barang siapa yang mengkufuri tauhid kejelekannya. Yang kedua wa yu'min billah. Dia beriman kepada Allah kebaikannya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan kisama laha. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. La ilaha illallah. Yang enggak mungkin terlepas dari banyak. Dua. Iman kepada Allah itu hidayah. Kita ilmui, kita amalkan kufur kepada tauhid. Kita mengenali ini tauhid, perkara yang jelek, perkara yang menyimpang untuk dikufuri, diingkari, diwaspadai. Ini prinsip. Harus ada dua-duanya kaum muslimin rahimakumullah. Umat manusia, kaum muslimin dalam bab ini ada empat macam. Ini sebagai penutup khatimah majelis kita ini. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena tempat pulangnya jauh. Jalan jenengan habis ini pulang ke rumahnya santai. Kalau saya masih empat jam lagi ini hari nanti. Saya tutup dengan keterangan tadi umat Islam dalam perkara ini hidayah dan bolalah ini ada empat macam. Kita sampaikan untuk kita muhasabah dan mewastin. Yang pertama ialah seseorang yang mengerti, mengkaji, mengilmui hidayah dia amalkan. Mengerti Mengetahui bolehlah, dihindari, dia waspadai. Ini yang paling sempurna. Paling sempurna imannya, paling sempurna takwanya, paling sempurna hidayahnya, puncak hakikat hidayah itu ini. Kadarnya masing-masing tergantung bagaimana dia mengilmui hidayah dan mewaspadai bolehlah. Yang kedua adalah orang yang hanya tahunya hidayah. Hidayah ibadah, ketaatan, sunnah, amal soleh, iman, takwa. Luar biasa. Tetapi terkait dengan top bolalah minim. Tidak mengerti perkara penyimpangan-penyimpangan untuk dia hindari. Tidak tahu ini sesat. Tidak tahu ini menyimpang. Tidak tahu ini bolalah. Kurang banyak mengerti masalah itu. Ini nakis. Kurang. Dan dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalam bolalah tadi dengan tanpa dia sadari. Bagus tapi kurang. Sedikit dilengkapi sempurna. Yang ketiga adalah sebaliknya. Seseorang yang mengerti betul seluk-beluk bolalah tadi itu, yang totalitas, yang parsial, yang rinci, ngerti betul. Tetapi lemah dalam perkara hidayah. Ilmu dia tentang perkara hidayah, perkara Alkitab, Sunnah, lemah. Ini diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang perang tapi tidak membawa perisai. Perang tidak membawa senjata. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya bisa mati konyol. Kan gitu. Hidayah ini itu perisai bagi kita. Ilmu bagi kita, petunjuk bagi kita semua. Ini penting. Ketika ada orang yang semata-mata yang dia pelajari perkara yang jelek, perkara yang menyimpang, perkara yang tersesat, sibuk dengan ini, lupa dengan hidayahnya. Lupa dengan mengkaji Al-Quran, sunnah, iman, taqwa, takwa, ibadah, amal soleh, kebaikan. Lupa dengan itu. Orang semacam ini sangat-sangat dikhawatirkan tenggelam justru dalam kejelekan tadi bukan untuk dia waspadai, justru dia akan masuk di dalamnya karena minim hidayah. Dan yang keempat adalah lahada wa lahada. Lahada Hidayah ya gak ngerti, dolalah ya gak ngerti. Ini yang paling jelek, yang paling buruk. Sangat-sangat besar kemungkinan dia terseret oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, kemukaran-kemukaran yang ada. Dikarenakan minim semuanya, tidak tahu ini dolalah ataukah hidayah. Nah, Ini yang sangat membahayakan. Maka ada empat poin di sini kaum muslimin rahimakumullah yang paling sempurna, yang paling pertama itu bertingkat-tingkat orang-orang di dalamnya sesuai dengan kadar hidayah yang dia ilmui dan kadar dolalah yang dia waspadai dan dia tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua. Taufik, hidayah yang sesungguhnya. Bukan semata-mata taufik kepada Islam. Tapi jika taufik wal hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada dan kesesatan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Ini tema yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya kasih kesempatan sampai jam 8 kurang seperempat. Monggo. Tafadhol. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini ada satu hadis yang sahih. Ada satu hadis yang dhaif. Dijabarkan apa enggak usah? Hmm? Dijabarkan apa enggak usah? Saya minta izin dulu. Barakallahu itu. Saya berbicara sekarang murni sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Hadis yang sahih adalah hadis yang berbunyi laqinu mautakum la ilaha illallah talkinlah orang-orang yang hendak mati di kalangan kalian lafaz La ilaha illallah. Ini yang sahih. Hadis yang kedua yang dhaif dengan lafaz laqinu mautakum yasin. Talqinlah orang-orang yang mati di antara kalian yang mau mati di antara kalian dengan surat Yasin. Ini yang baik. Barakallahu itu Prinsip kita sebagai kaum muslimin di dalam mengamalkan sebuah amalan, sebuah ibadah, sebuah perbuatan harus dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Petunjuk Allah dan Rasulnya harus yang sahih. Al-Quranul Karim jelas sahih. Tapi dengan tafsirnya para ulama. Hadisnya Rasul harus yang sahih. Bukan yang baik. Dari dasar hadis yang sahih di atas, Barakulahikum yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika mendapati yang sakit keras, atau sakratul maut itu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah bukan yang lain. Cara mentalkinya itu bukan rame-rame. Kalau kita membaca keterangan para ulama dan para fuqaha dalam ahkamul janais. Kitab yang paling gampang bukunya Syekhul Albani rahimahullah dalam e, yang berjudul Ahkamul Janais karya Syekhul Albani. Disebutkan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara satu orang, bukan rame-rame, yang dikenal sangat sabar, sangat ulet, sangat berjiwa besar dengan tenang. Dia melafalkan kalimat la ilaha illallah di telinga dia. Dengar dia. La ilaha illallah. Dilangi lagi. Sampai orang tadi bisa melafalkan dan menirukannya. La ilaha illallah. Berhasil, diam. Tunggu lagi. Begitu ya, sudah dia merenggangkan nyawa, Alhamdulillah. Kalau belum, masih mengucapkan kata-kata yang lain, talakin lagi. Sampai akhir ucapannya adalah, La ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakharul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, La ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surah. Cara yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua yang disebutkan dalam hadis kisahnya Abu Talib tadi. Diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah. Siapa namanya? Pak Fulan. Pak, ucapkan la ilaha illallah dengan halus dengan lembut. Kata Rasul, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Diminta gitu sambil kita melafalkannya. Paham enggak? Ya? Ini yang sesuai dengan sunnah Rasul. Selain ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah. Pertanyaannya juga aneh ini. Ha Ada lagi yang lain atau saya baca yang ini? Saya baca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya. Untuk masalah bid'ah. Apakah ada bid'ah yang lain? Karena saya pernah mendengar dari tetangga saya dan dia mengatakan tidak ada kata bid'ah ada, tapi bid'ah itu ada yang bid'ah sunnah, ada bid'ah hasanah, apakah itu benar? Masya Allah. Nah, ya. Terus saya jawab ini? Baik. Uh, terkait dengan masalah ini, kalau kita membaca hadisnya Rasulullah alaihi salatu kita akan mendapati semua hadis yang berbicara tentang ini akan mengatakan kullu bid'atin dalalah. Semua perkara bid'ah itu sesat. Sebagian pihak ketika membaca keterangan-keterangan para ulama mendapat ada yang, yang berbeda. Ada sebagian ulama-ulama kita yang menggunakan lafal-lafal bid'ah tetapi untuk perkara-perkara bukan bid'ah. Gimana ini? Nah ini harus diluruskan. Yang pertama, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang berbicara tentang masalah bid'ah dan mensifatinya dengan bolalah, Itu maksudnya bid'atun fiddin. Bid'ah dalam perkara agama, bukan urusan duniawiyah. Paham ya? Bid'atun fiddin. Bid'ah pada perkara agama. Bukan duniawiyah. Bukan duniawiyah. Dan ini adalah bid'ah secara istilah syariat. Bukan secara bahasa. Bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Yang baru-baru bid'ah. Mikrofon ini baru, Pak. Dulu tidak ada. Ini bid'ah. Nah gitu lah. HP-HP ini baru. Dulu nggak ada. Ini bid'ah. Tapi secara secara bahasa itu nggak diinginkan sama Rasul. Yang diinginkan dalam hadis-hadis tadi secara istilah syariat. Itu bid'ah dalam perkara agama, dalam perkara agama dan dimanakan secara syariat. Apa definisinya? Definisinya ialah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fil ibadati lillah bid'ah secara agama dan dengan makna syar'i itu sebuah tariqah sebuah cara fid din pada agama bukan pada dunia mukhtara'ah yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Jadi bukan sunnah Rasul, tapi dibuat-buat. Tullahi syariah, Cara ini mirip-mirip dengan syariat. Mirip-mirip dengan syariat. Padahal beda. Serupa, tapi tak sama. Tujuan mereka mengadakan cara tadi untuk semakin mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa ketentuan, Pak. Yang pertama fitin Pada perkara agama, bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia selama itu maslahat murni atau maslahat yang lebih dominan, tidak ada unsur madharat yang lebih besar, silakan. Ada mobil, ada sepeda motor, ada pesawat, ada HP, ada mikrofon, berbagai macam sarana-sarana kehidupan dunia yang dulu tidak ada. Itu silakan dipakai. Itu bukan namanya bid'ah. Kalaupun dikatakan bid'ah secara bahasa dan bukan itu diingat sama Rasul. Paham ya? Yang kedua, yang namanya bid'ah itu mirip-mirip syariat. Tapi ada bedanya. Orang berzikir, orang puasa, orang sholat. Sama. Islam juga ada zikir, ada sholat, ada puasa. Tetapi di sana ada perkara pembeda yang membedakan antara ini sunnah, ini bukan sunnah. Apa itu? Pembedanya dalam enam perkara. Dijabarkan ini? Tuh. Sampaikan ini? Minta izin dulu saya. Saya sampaikan? Pembedanya dalam enam perkara. Yang pertama dalam perkara kefiah. Tata cara. Tata cara yang sesuai dengan Rasul sunnah. Selain itu bukan sunnah. Alias yang kedua, waktu. Waktu pelaksanaannya harus sesuai dengan contoh Rasul. Kalau nggak sesuai, dikatakan bukan sunnah. Yang ketiga, tempat. Tempat pelaksana, pelaksanaannya harus sesuai dengan contoh Rasul. Kalau tidak, maka dia bukan sunnah. Alias, alias Nah, yang keempat, adat bilangannya. Bilangannya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, bukan amal sunnah. Yang kelima, takarannya, timbangannya. Harus ada contoh Rasul. Kalau tidak, maka dia bukan sunnah. Dan yang keenam, jenis amaliyahnya. Harus ada contoh dari Rasulnya. Kalau tidak, maka dikatakan bukan sunnah. Enam-enamnya harus terpenuhi. Satu saja tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka bukan namanya sunnah. Tapi, kok saja. Tapi, saya mau tanya sekarang. Ada yang namanya ibadah sholat, yaitu sholat subuh. Berapa rakaat Pak? Hah? Dua rakaat. Ketika ada orang sholat subuh tiga rakaat, dihukumnya apa? Kok diam apa ini? Kenapa kok dihukum demikian? Dikarenakan bilangannya tidak sesuai dengan contoh Rasul. Rasul mencontohkan dua subuh itu. Bukan satu, bukan tiga, atau lebih daripada itu. Barang siapa yang mengamalkan lebih dari dua, maka dia tidak sesuai dengan sunnah alias. Kan sholat. Ini kebanyakan mengambil itu. Kan sholat. Ini sisi kemiripannya. Sama-sama sholat. Yang ini sholat, yang ini sholat. Mirip-mirip dalam cara syariat. Apa yang membedakan? Jumlahnya. Yang ini jumlahnya. Sesuai dengan contoh Rasul. Dua rakaat subuh. Yang ini kelebihan. Kita tidak menyalahkan ibadah sholatnya. Yang kita salahkan apanya? Kelebihannya itu. Pak, jangan kelebihan dua saja. Paham ini Pak? Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Terkait dengan kaifiah salat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan ada yang membaliknya. Salam dulu. Ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar. Sah atau tidak? Tuh. Sah apa tidak? Ya. Iki salat loh Pak. Duh, subuh dua rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat ini. Kalau dikatakan tidak sah. Yang jadi masalah sekarang bukan masalah bilangan. Bilangan Anda sesuai dengan contoh Rasul dua rakaat. Tapi yang salah apa ya ini? Ya, Kaifiyahnya sholat itu takbir dulu baru terakhirnya salam. Jangan dibalik. Yang salah apa ya ini? Subuhnya. Sholatnya. Dua rakaatnya. Tidak. Yang keliru adalah tata caranya. Paham ini? Terus kiaskan sebagaimana yang tadi para kita gitu, bang ya? jadi nah. Ya, dikiaskan tadi dengan ilmu dan kaidah yang saya terangkan tadi, bapak-bapak kaji. Para Sehingga uh, memang mirip-mirip. Jadi makanya dikatakan oleh para ulama mirip-mirip dalam perkara syariat. Tapi ketika Anda pahami enam poin tadi, harus sesuai dengan contoh Rasul, Anda akan tahu ini sunnah, ini yang bukan sunnah. Paham ya? Adapun yang dilafalkan oleh para ulama, ada bid'ah hasanah dan segala macamnya, itu adalah bid'ah secara bahasa atau bukan dalam perkara agama. Seperti eh, apa namanya mobil dikatakan bid'ah hasanah, itu duniawi, dalam masalah. Nah, naik pesawat dan segala macam dikatakan bid'ah, itu duniawi. Bukan dibahas dalam riwayat tadi. Paham tak? Ada kalanya perkara yang baru tapi dengan makna bahasa. Sehingga e, ketika kita membaca hadis dan mengatakan kullu bid'atin dhalalah, jangan lupa yang dimaksud adalah bid'ah pada perkara agama, bukan dunia. Dan yang kedua, bid'ah dengan pandangan syariat bukan secara bahasa. Ketentuannya seperti yang saya terangkan tadi,